Jadi kita kerja keras menjemput rezeki kita, nama kita terbangun, rezeki dapatkan, distribusi. Iya, makin banyak kekayaan, makin banyak orang lapar, tersantuni, makin banyak orang bodoh bisa belajar, makin banyak orang tak berpakaian, bisa memiliki baju, makin banyak orang tidak berteduh. Dan ini membuat kita semakin semangat bekerja, luar biasa. Dan kita nikmati bagaimana kita distribusikan rezeki kita ini. Sehingga kita mati nanti puas. Nama insya Allah baik. Orang banyak manfaat. Sudah, kita tunggu saja saat kematian seperti itu. Mau apa lagi? Dunia tidak pernah bisa kita bawa. Kalau saya lihat ini jelas bukan meninggal semua ini. Ya. Wakil gubernur juga kelihatannya bukan meninggal ini. Ya. Betul tidak? terutama daerah sini nih. Wah, apalagi yang ini nih Pak. Ah. <laughs> ah, mau kemana? Siapa orang kaya di dunia ini? Bawa apa dia mati? Nggak dibawa, cuman ngaku-ngaku saja. Kita kadang salah menganggap orang kaya itu yang banyak tabungannya. Bukan, itu makhluk penunggu. Orang yang kaya itu yang banyak mendistribusikan rezekinya. Orang yang takut kehilangan itu orang miskin. Jadi para, maaf, udah koruptor lagi, koruptor lagi. Koruptor itu benar benar orang yang miskin, miskin. Gak ada apa-apanya. Walaupun jasnya bagus, dasinya banyak, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Jeng, kayak begini. Padahal kalau jujur, ke atas menjilat, ke bawah menginjak, ke samping menyikut, sudah punya istri berjina segala diangkut dari kantor ke rumah. Sampai ke itu apa tuh jepitan buku diangkat ini benar-benar miskin miskin makanya nanti ke depan kalau kita milih pejabat harus orang yang kaya pak bukan kaya dengan uang kaya batinnya gak suka minta-minta orang yang minta-minta tuh orang miskin betul tidak minta proyek salah kita memang memilih orang-orang yang miskin batinnya memiliki jabatan kerjanya minta-minta. Tapi ini rahasia kita aja ya. Tidak boleh ngomongin orang lain. Bulan Ramadan Pak. Ibu bapak yang budiman, kalau kita sudah tahu rezeki dari Allah, mau apa kita licik? Betul tidak? Yang nyuruh jujur Allah, yang ngebagikan rezeki Allah. Gajah aja nggak sekolah gemuk-gemuk Pak. Tidak usah pakai licik maaf kita ini mungkin pernah dengar perumpamaan ini saya dapat nasihat dari anak saya pak kita memalu kalau hidup mengeluh lihat nyamuk untuk mencari sesuap makanan dia harus bertarung nyawanya itu mencarinya aja sudah terancam dan berapa banyak nyamuk yang tewas ketika mencari nafkah di tangan kita dan Lihat ketika makan nyamuk itu pak makan aja terancam. Berapa banyak nyamuk yang terbunuh ketika makan juga di tangan Pak Hermawan. <laughs> Sudah selesai makan, tangki sudah penuh, mau terbang berat. Berapa banyak nyamuk itu luar biasa. Malu jadi manusia. Kalau kita benar-benar mengeluh, mengeluh dan licik, lihat nyamuk itu dari awal sampai akhir mencari sesuap darah saja sampai terancam gitu. Makanya orang-orang yang licik, orang-orang yang ah, betul-betul ah, dia menghinakan dirinya sendiri. Ada yang namanya kerja yang smart. Itu apa tuh bahasa Inggris itu kan cerdas. Orang yang kerja cerdas tuh maaf ya, bukan orang yang jadi untung banyak uang enggak, tapi sekali dayung dua tiga puluh empat puluh terlampaui sambil menyelam, minum air, mungut e, mutiara ketemu dengan putri duyung itulah orang Orang-orang yang maaf yang korupsi <laughs> udah korupsi lagi korupsi lagi maaf ini udah built in ini jadi karena eh, bangsa ini hancurnya oleh para koruptor, Pak. Itu orang korup itu benar-benar bodoh. Maaf saya tidak menyebut dungu ya, tapi apa bedanya? Saya ini agak rada gemes. Kenapa? Bayangkan dia ngambil, tapi dia hancurkan dirinya. Nama baiknya dia hancurkan, dia kasih makan keluarganya dengan harta haram. Di mana kecerdasannya? Bayangkan nama itu tidak terbeli oleh harta. Mati aib, orang tua malu, anak tertekan, makanan pun haram dan tidak dibawa lagi kalau dia mati. Mau kemana? Saya pernah dengar seorang koruptor yang pusing, disimpan uangnya, takut ketahuan di bank pakai nama orang lain. Punya mobil bagus takut ketahuan disimpan di kampung. Punya rumah juga sertifikat. Jadi dia punya apa? Punya dosa itu. Apalagi sekarang ada KPKPN itu membuat tertekan. Udah tidak dinikmati tapi tetap saja nyolong ya. naudzubillah min dzalik. Kenapa? Inilah mungkin yang disebut buta hati. Boleh saya hibur sedikit Pak Hermawan kata Jaya. Buta hati lebih berbahaya buta mata tidak Baiklah pemirsa sekalian kita lanjutkan salah satu tokoh marketer sangat unik dan ini luar biasa karena saya banyak terinspirasi oleh beliau yaitu Bapak Hermawan Kertajaya. Kami persilahkan kepada Bapak Hermawan Kertajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hari ini ingin men-share sedikit Mengenai 10 prinsip yang di Makplus sekarang sedang diperkembangkan Yaitu yang kita sebut compassionate marketing Perkenankanlah saya mohon maaf untuk mengutarakannya satu-satu Mudah-mudahan ada inspirasi untuk kita semua untuk dibawa pulang malam ini. Prinsip pertama, love your customer and respect your competitor. Cintailah pelanggan Anda, cintailah pelanggan Anda. Dan respectlah kompetitor Anda. Tim saya menemukan katanya ada di satu hadis Allah tidak akan berbelas kasih kepada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya. Dan tim saya juga menemukan suatu quotation dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tadi Aakim dengan jelas mengatakan, ngapain kok takut bersaing? Bersaing itu bagus, kalau tidak ada lawannya kita selalu jadi juara, tapi apa artinya ju juara itu? Bagi orang marketing, kita harus melihat kompetitor Anda akan memperbesar pasar. So, tanpa kompetitor, industri tidak akan berkembang. Orang jualan martabak di sini, kalau tidak ada orang jual martabak di sebelah-sebelahnya, maka pasar permartabaan mungkin tidak akan besar. Jadi your ya competitor will increase your market.